beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita yakini dan ini termasuk bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita mengimani, meyakini Allahu Jalla wa Ala memiliki al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang maha indah. Qala Jalla wa Ala Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang maha indah. Apa ini maksud dengan husna atau maha indah? Yang dimaksud dengan nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah. Ay, annaha dalatun ala sifatin kamilatin qad balagat al-kamal ghayatahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Yang setiap nama-nama Allah azza wa jal menunjukkan sifat-sifat yang maha agung. Sifat-sifat yang maha sempurna. Yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan tidak ada yang lebih di atas Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kewajiban kita semuanya terkait dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala adalah mengimani nama-nama tersebut. Kemudian meyakini apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut, dari sifat-sifat yang maha sempurna. Setiap nama-nama Allah Jalla wa'ala mesti menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah Sesungguhnya Allah Jalla ala di antara namanya 99 nama. Iya, di antara nama-nama Allah adalah 99 nama. 100 kurang satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Diterangkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan ihsa? Yang dimaksud dengan ihsa adalah mengetahui, menghafalkan nama-nama Allah, mengenal nama-nama Allah, meyakini makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut berupa sifat, meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tadi, kemudian dia beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Meyakini itu adalah nama-nama Allah, meyakini kandungan maknanya, berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara kebahagiaan dan nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba dimudahkan untuk mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Dari mana kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Dari ayat-ayatnya, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Kita tidak tahu nama-nama Allah kecuali dari Allah Azza wa Jal. Allahu Jalla wa ala yang memberitahukan kepada kita siapa dia, yakni apa nama-namanya, apa nama-nama Allah, siapa nama-nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla wa ala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim adalah nama Allah. Allahu Jalla wa ala berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia di antara namanya adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah Jalla wa ala di antara namanya adalah al aliyu dan Al-Azim. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk mengimani semua nama-nama Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Asy-Syakir. Allahu Jalla wa ala di antara namanya adalah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Dari mana kita mengetahui itu adalah nama Allah Jalla Ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menyebutkan nama ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ayat yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa Allaha syakirun alim fa Allaha syakirun alim Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini fa Allaha syakirun alim Allahu Jalla wa ala, dia adalah Asy-Syakir. Asy-Syakir adalah nama Allah. Wallahu Syakurun. Wallahu Syakurun. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Demikian Allah Jalla wa ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim min asma'ihi di antara nama-namanya adalah Asy-Syakir dan di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita juga meyakini bahwasanya nama Allah Asy-Syakir, nama Allah Asy-Syakur bukan sekedar nama, namun nama tersebut dalun ala sifat, menunjukkan sifat, yaitu sifat syukur. Allah Jalla wa ala memiliki sifat syukur. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Allah Jalla wa ala memiliki sifat syukur yakni Allah Jalla wa ala memberikan balasan kepada hambanya atas perbuatan-perbuatan baik mereka dan sungguh balasan Allah Jalla wa ala atas hambanya adalah balasan yang sangat besar. Seorang hamba berbuat sedikit, namun Allah Jalla wa'ala memberi balasan yang banyak. Seperti misalnya, contoh-contoh berikut ini. Rasul Ali Shallallahu Wasallam bersabda, Ittaqun nar, walau bisyikti tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan kalian bersedekah separuh korma. Subhanallah, Allahu Akbar, bersedekah separuh korma. Seorang diselamatkan dari neraka Allah Jalla wa'ala dimasukkan dalam surga Allah Jalla Ala. Sifat syukur Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang maha besar, sifat yang maha sempurna. Perbuatan yang sedikit dari hambanya, Allahu Jalla Ala beri balasan yang banyak. Nabi Ali Shallallahu alaihi Wasallam juga bersabda tentang keutamaan dua rakaat salat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh yang ringan untuk dilakukan, yang mudah untuk dikerjakan, lebih baik daripada dunia dan seisinya khairun minad dunya wa ma fiha Allah Jalla wa ala adalah zat yang memiliki sifat ini syukur disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kisah seorang pemuda masa rajulun waqad istadda alaihul atas ada seorang pemuda yang berjalan di, di tengah matahari di terik matahari di tengah padang pasir qad istadda alaihul atas dalam keadaan haus fawajada bi'ran fanazala bi'ran maka dia pun mendapatkan sumur dan dia turun untuk mengambil air minum dari sumur tersebut. Ketika orang ini keluar dari sumur, fawajada al-kalb, dia mendapatkan seekor anjing, yalhas, yalhas yakulu sara minal atos, menjulurkan lidahnya, memakan tanah di sekitar sumur karena lapar, karena karena haus minal atos. Maka pemuda ini mengatakan dalam dirinya, sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana aku tadi haus maka dia pun turun ke bawah dan dia ambil air minum untuk anjing tadi. Di akhir hadis dikatakan fasyakarallahu lahu faghafarallahu lah. Fasyakarallahu lah. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Allah Jalla wa'ala di antara sifatnya adalah syukur. Fasyakarallahu lah. Allah Subhanahu wa taala bersyukur memberi balasan kepada orang ini. Faghafarallahu lahu. Maka Allah Jalla wa'ala mengampuninya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kisah ini terkait dengan seorang wanita pezina, seorang pezina dari Bani Israel yang dia kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur, minum dari air sumur. Ketika dia keluar, dia dapatkan seekor anjing dalam keadaan kehausan. Dia pun turun yang kedua kalinya, melepaskan sepatunya, dia ambil air dari sumur tersebut dan diberikan kepada anjing tadi. Fasyakarallahu laha, faghafarallahu lah. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan Allah ampuni wanita ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Banyak di antara hadis-hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menunjukkan betapa sempurnanya, betapa agungnya sifat syukur Allahu Jalla wa ala. Allahu Jalla wa ala melipat gandakan amalan. Setiap manusia yang berbuat satu kebaikan, maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala 10 kali. Al hasanatu bi asri amsalha. Setiap kebaikan. Adapun kejelekan, Seorang melakukan kejelekan hanya dicatat oleh Allah Jalla Ala satu kejelekan. Dan seandainya seorang menginginkan melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukan kejelekan tidak dicatat oleh Allahu Jalla wa ala kejelekan tadi bahkan dicatat satu kebaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika seorang berbuat baik selalu dilipat gandakan oleh Allahu Jalla wa ala dan lipatan yang paling sedikit adalah 10 kali lipat dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lebih dari itu semuanya perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah adalah seperti seorang yang menanam satu benih Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan seorang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah Jalla wa ala seperti seorang yang menanam satu benih, satu benih tadi mengeluarkan mengeluarkan sepuluh, sepuluh atau tujuh, tujuh apa namanya? tujuh tujuh tangkai dan masing-masing tangkai ada seratus benih atau seratus bulir maka Allah Jalla wa melipat gandakan tujuh ratus kali lipat dan itu bukan batasan dari apa yang Allah lipatkan sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini wallahu yudha'ifu liman yasha Allahu jalla wa ala melipat gandakan lebih dari itu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah jalla wa ala melipat gandakan lebih dari itu di samping ayat ini juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in dalam hadis Nabi mengatakan La tasubu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fawalladhi nafs Muhammad biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh. Kalau seandainya di antara kalian berinfak, berinfak sebesar gunung Uhud emas. Kita memiliki emas sebesar gunung Uhud. Dan kapan itu kita miliki? miliki? Tidak mungkin kita memiliki gunung Uhud emas. Seandainya kita memiliki gunung Uhud emas dan kita infakkan itu semuanya fisabilillah di jalan Allah mukhlishan lillah tidak bisa, tidak bisa sama sekali mengalahkan sedekahnya para sahabat walaupun hanya satu mut, satu mut milul kafain dua telapak tangan yang ditangkupkan atau separuhnya bahkan separuh dari gandum yang mereka keluarkan separuh dari korma yang mereka keluarkan tidak bisa dikalahkan dengan emas sebesar gunung Uhud yang kita keluarkan fi sabilillah Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allahu jalla wa ala melipat gandakan amalan seorang hamba. Allahu jalla wa ala adalah zat yang memiliki sifat asyukur dan syukur Allah jalla wa ala tentunya tidak sama dengan syukurnya makhluk sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim laisa kamitslihi syai tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita semuanya untuk mengimani nama-nama Allah Jalla wa'ala dan juga mengimani sifat-sifat yang terkandung di dalamnya dan kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut memanggil Allah menyanjung Allah dan meyakini kandungan dari nama-nama tadi Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Man ahsaha daholal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, meyakini maknanya, beribadah kepada Allah dengan nama-nama itu, daholal jannah dia akan masuk dalam surga Allah Jalla wa Ala. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.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 Marilah kita merenungkan betapa besarnya sifat syukur Allah Jalla wa ala. Kita sebagai hamba Allah diliputi nikmat-nikmat Allah Jalla wa ala. Diberi umur, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah Azza wa Jal, diberi harta oleh Allah Jalla wa ala. Semuanya dari Allah Jalla wa ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semua dari Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang sangat sedikit. Tidak banyak. Yang Allah perintahkan untuk kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya ilah, ilahul haq. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Salat hanya untuk Allah. Berdoa hanya untuk Allah menyembelih hanya untuk Allah Jalla wa ala. Kita diperintahkan untuk melakukan yang sedikit dalam kehidupan yang terbatas ini di dunia. Kemudian, apa setelah itu? Allah Jalla wa ala memberikan balasan yang balasan itu bukanlah harga dari apa yang kita lakukan dari perbuatan di dunia ini. Apakah mungkin dibandingkan balasan Allah dengan apa yang kita perbuat? Tidak. Kita berbuat kebaikan hanya sedikit, itu pun semuanya dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu kita dimasukkan ke dalam sorga selama-lamanya, abad al-abad, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Fa subhanallah maha suci Allah. Betapa besar sifat syukur ini. Kalau kita berbuat kebaikan, kemudian orang membalas kita, kita membandingkan balasan itu apakah sepadan atau tidak. Demikian pula ketika kita akan membalas orang ketika berbuat baik, kita pun terkadang berhitung-hitung, apakah yang saya berikan ini cukup? Ya ini paling tidak sama kita memberikannya dia memberikan kepada kita satu piring nasi, maka kita pun membalasnya dengan seharga itu. Tetapi ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga Allah Jalla wa apakah seorang masuk ke dalam surga itu ya. adalah harga dari amalan yang dia lakukan? Kalla, tidak sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tidak sama sekali. Kita melakukan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sangat sedikit, kemudian setelah itu kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa ke surga Allah Jalla wa ala selama-lamanya. Ini semuanya menunjukkan betapa besarnya sifat syukur Allah Jalla wa ala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kita tidak masuk ke dalam surga karena amalan kita. Yani amalan itu sebagai harga dari surga tidak sama sekali. Tetapi kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allahu Jalla wa ala. Dan untuk mendapatkan rahmat itu, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat, untuk berinfak, untuk melakukan kebaikan. Yang semuanya itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.